Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Khairil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Berbagai kenikmatan sehingga pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Dalam sebuah majelis yang kita berharap Semoga Allah SWT menjadikan majelis ini majelis yang bermanfaat Kembali saya ingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Maka akan Allah pahamkan dia tentang masalah agama Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya Maka Allah SWT akan memahamkan dia Menjadikan dia faqih Menjadikan dia paham tentang agamanya Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan yaltamisu fihi ilman untuk mencari ilmu di dalamnya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga ini menunjukkan bahwasanya supaya kita mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain kecuali dengan menuntut ilmu agama ini <clears throat> Kemudian khusus dengan Masjid Nabawi ini Sudah berulang kali kita Bacakan di hadapan bapak-bapak sekalian Tentang keutamaan Menuntut ilmu di Masjid Rasulullah SAW ini Dalam sebuah hadis yang sahih Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda من دخل مسجدنا هذا يتعلم khairan أو يعلمه كان kal في سبيل الله Beliau SAW mengatakan Barang siapa yang memasuki Masjid kami ini Yaitu Masjid Nabawi Yata'allamu khairan Untuk mempelajari sebuah kebaikan aw yu'allimuhu Atau mengajarkan sebuah kebaikan Kana kal mujahidi fi sabilillah Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan ini adalah keutamaan yang besar. Kemudian beliau mengatakan wa man li ghairi dzalik kana kan ila ma Dan barang siapa yang memasuki masjid tersebut bukan untuk yang demikian, maka dia seperti orang yang memandang kepada sesuatu yang bukan miliknya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga yang lain. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita mengenai e, adab-adab berziarah ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita sudah memulai tentang bagaimana cara berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. E, poin yang terakhir, beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada beberapa cara berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disyariatkan. Di antaranya adalah seseorang yang datang berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengusap usap tembok atau dinding yang ada di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, ini adalah termasuk sebuah kesalahan. Dan kemudian beliau menyebutkan juga bahwasanya ini bukan tanda rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tanda cinta kita kepada Rasul adalah dengan ittiba'uhu, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau. Kalau kita mengaku sebagai seseorang yang mencintai Rasulullah SAW, maka seharusnya lah kita mengikuti sunnah beliau. Kita ikuti beliau di dalam ibadah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ikuti beliau di dalam muamalah beliau kepada orang lain kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Bagaimana cara beliau bermuamalah dengan mereka? Maka kita ikuti akhlak akhlak beliau. Maka inilah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan mengusap-ngusap tembok atau dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau hafizahullah taala menyebutkan ucapan seorang ulama yang terkenal dari kalangan madhab Imam Syafi'i yang insya Allah tidak ada di antara kita yang tidak kenal dengan beliau. Beliau ini adalah Al-Imam An-Nawawi yang punya kitab-kitab yang banyak yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Di antara di antaranya adalah Arba'in Nawawiyah, ya kemudian Al-Adhkar, Kemudian kita beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya. Dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau rahimahullah dan insyaallah e, tidak ada di antara kita terus e, eh, tidak ada di antara kita yang tidak kenal dengan dengan beliau kecuali sedikit saja ya. Imam Nawawi Asy-Syafi'i beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ketika beliau berbicara tentang masalah me Musab-musab dan juga mencium Dinding yang ada di sekitar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata beliau? Wala yuktarru bimukhalafati kathirin minal awam Atau minal, minal awam Wa fi'lihim dhalik Beliau mengatakan Dan janganlah kita tertipu dengan Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar orang awam Wa fi'lihim dhalik yang mereka dan juga apa yang mereka lakukan di sekitar makam Nabi SAW yang berupa apa? mengusap-usap dan juga mencium dinding yang ada di sekitar kuburan Nabi SAW. Kata beliau jangan tertipu dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam. Jadi yang melakukan ini bukan ahlul ilm. Tapi yang melakukan kebanyakan adalah orang-orang awam. Ya, orang-orang yang tidak dekat dengan ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan fa innal iqtida'a wal amala innama yakunu bil ahadith wa aqwalil ulama. Beliau mengatakan karena sesungguhnya al iqtida mencontoh dan mengamalkan sesuatu itu dengan apa? Dengan ahadith yaitu dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalil ulama dan juga dengan ucapan para para ulama wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Kemudian beliau mengatakan dan tidak boleh kita menoleh kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang awam, ya orang-orang yang jauh dari ilmu ilmu agama wa ghairihim dan selain mereka wa jahalatihim dan juga kebodohan-kebodohan mereka. Ini adalah peringatan ya dari seorang ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi bahasanya perbuatan mengusap dan juga mencium e, dinding yang ada di sekitar makam Nabi SAW ini adalah termasuk kesalahan dan ini adalah perbuatan orang-orang yang awam dan bukan perbuatan ahlul ilm atau para para ulama dan perlu kita ketahui bahasanya di dunia ini tidak ada satu benda yang disyariatkan untuk dicium dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali satu saja yaitu rukun Hajar Aswad. Jadi di dunia ini tidak ada satu benda pun yang disyariatkan yang dibolehkan bagi kita untuk menciumnya dengan maksud untuk ta'abbud yaitu beribadah kepada Allah kecuali satu satu saja yaitu apa? Rukun Hajar Aswad. Tidak ada yang kedua. Dan Maksud dari mencium di sini adalah untuk ta'abbud sekali lagi dan bukan untuk bertabarruk. Jadi maksudnya adalah karena kita beribadah kepada Allah dengan mencium ini. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencium, karena Rasulullah SAW pernah menciumnya, maka kita juga menciumnya. Jadi kita melakukannya karena kita mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Bukan karena bermaksud untuk bertabarruk atau mencari berkah dari Hajar Aswad terse tersebut. Dalilnya apa? Seorang sahabi yang kita kenal yaitu al khalifah Thani, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad ini, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, "Inni annaka hajarun la wa la tanfa'." anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah batu. Ketika Umar radhiyallahu anhu mencium batu Hajar Aswad, beliau mengatakan ini. Sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalau aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi Umar bin Khattab radhiallahu anhu mencium Hajar Aswad karena beliau pernah apa? Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Karena beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad, maka beliau yattabi'uh. Beliau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud beliau mencium adalah karena ittiba, yaitu mengikuti sunnah sunnah Nabi. Oleh karena itu kita juga demikian. Ketika kita mencium hajar aswad, maka niat kita adalah apa? Untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan bukan untuk ber, bertabarruk. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya di dunia ini tidak ada sesuatu yang disunahkan, dibolehkan untuk disentuh dan diusap-usap dengan maksud untuk beribadah kecuali dua tempat saja. Yang pertama adalah rukun hajar aswad Kemudian yang kedua adalah rukun Yamani. Insyaallah yang sudah haji hajian sudah tahu. Jadi hanya dua tempat ini di dunia ini yang diperbolehkan bahkan disyariatkan kita untuk mengusapnya dengan maksud ibadah, ibadah bukan dengan maksud tabar tabarruk. Yang pertama adalah rukun rukun Hajar Aswad. Kalau kita tidak mampu menciumnya, maka disunahkan kita untuk mengusapnya. Demikian pula rukun Yamani disunahkan setiap putaran kita tawaf itu kita menyentuh apa? Menyentuh rukun atau mengusap rukun rukun Yamani dengan maksud mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Hajar Aswad sendiri yang disunahkan dan dibolehkan untuk diusap cuma dua tempat ini, yaitu pojokan Hajar Aswad dengan pojokan rukun Yamani. Adapun pojokan yang lain yang ada di sebelah utara maka tidak disunahkan dan tidak diperbolehkan kita mengusap usapnya dengan maksud untuk ber, bertaabut, untuk beribadah kepada kepada Allah. Demikian pula tempat-tempat yang, yang lain yang ada di di Ka'bah. Ya karena kita sering lihat dan mungkin bapak-bapak sekalian melihat juga bagaimana orang mengusap usap apa? Ka'bah. Jadi yang diperbolehkan dan disyariatkan untuk diusap di Ka'bah cuma dua dua pojokan tadi yaitu rukun Yamani dengan rukun Hajar Hajar Aswad. Poin yang selanjutnya beliau hafizahullah hafizahullah taala mengatakan yang keempat di antara hal-hal yang dilarang ketika berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayyatu fazairu biqabrihi yaitu seorang penziarah tawaf mengelilingi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna dzalika haram karena yang sungguhnya demikian itu adalah adalah haram. Lianna Allah lam yashra' at-tawafa illa haulal ka'batil musyarrafah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan tawaf kecuali di di Ka'bah. Ada sebagian jamaah haji meskipun bukan dari Indonesia yang tawaf di sekitar apa? kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah. Kata beliau di sini ini adalah hukumnya haram. Dan Allah SWT tidak pernah memerintahkan kita tawaf kecuali di sekitar di sekitar Ka'bah. Dan tawaf ini adalah kekhususan rumah Allah SWT. Allah SWT mengatakan wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di al baitil atiq yaitu Baitullah yaitu Al-Ka'bah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tawaf di di Ka'bah dan Allah tidak memerintahkan kita untuk tawaf di tempat yang lain. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Wa qad ittafaqa al-muslimuna ala annahu la yushra'u at-tawaf illa bil Baitil Ma'mur." Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan dan orang-orang Islam semuanya sudah bersepakat dari kalangan empat madhab. Semuanya para ulama kaum muslimin sudah bersepakat. Bersepakat atas apa? Annahu la yushra'ut tawafu illa bil baitil ma'mur. Sesungguhnya tidak disyariatkan untuk tawaf kecuali di Baitul Ma'mur. Maksudnya adalah Baitullah yaitu Ka'bah. Jadi ini adalah kesepakatan kaum muslimin semuanya. Kalau kita tanya madhab Abu Hanifa, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i madhab Imam Ahmad. Kalau ditanya semuanya, mereka akan mengatakan bahwasanya tawaf itu hanya disyariatkan di di Ka'bah dan tidak disyariatkan di tempat yang yang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yajuzu tawafu bi sakhrati Baitul Maqdis." Maka tidak boleh seseorang tawaf di sakhrah yang ada di Baitul Maqdis. Yaitu di Masjidil Aqsa. Wala bi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula di hujrahnya Nabi yaitu di kamarnya Nabi SAW yang di situ ada kuburan beliau. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala bil qubbatil lati fi jabali Arafat dan tidak boleh tawaf juga di sekitar kubbah yang ada di Gunung Arafat. Wala ghairu dzalik dan juga yang yang lain. Jadi kesepakatan kaum muslimin semuanya bahwasanya namanya tawaf ini adalah ibadah yang dilakukan khusus di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang tawaf di tempat yang yang lain. Termasuk diantaranya adalah di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan yang kelima, poin yang kelima, ayyar fa'as-sauta inda qabrihi. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh para penziarah ketika datang ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengangkat suara di sekitar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna dzalika ghairu Karena yang demikian itu tidak boleh لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم karena Allah SWT sudah mengajarkan kaum muslimin untuk beradab berlaku sopan ketika Nabi SAW berada di antara mereka ketika Nabi SAW masih hidup di antara mereka Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din bata a'malukum ba antum la tash'urun. Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaul dan janganlah janganlah kalian keras-keraskan suara kalian atau ucapan kalian di hadapan Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalau kalian mengeraskan suara sebagian kalian di hadapan sebagian yang yang lain antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena apa? Karena kalau kalian mengeraskan suara kalian yang di depan Nabi SAW, mengeraskan ucapan kalian di hadapan Nabi SAW, maka akan batalah amal kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ini ini adalah takdib, ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada kaum muslimin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah jangan mengeraskan suara di hadapan beli, beliau. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah taala, wa sallallahu alaihi wasallam muhtaramun fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Dan beliau Nabi SAW adalah orang yang terhormat baik ketika beliau masih hidup maupun sudah mening meninggal. Oleh karena itu, baik ketika beliau sudah meninggal pun, ketika kita berada di uh, depan kuburan Nabi SAW ketika berziarah maka tidak diperkenankan kita mengeraskan suara, suara. Itu maksudnya. Kemudian poin yang keenam dan ini adalah poin yang terakhir yang berkaitan dengan ziarah ke makam Nabi saw. alaihi wasallam ayyastaqbilal qabra min makanin ba'id. Seseorang menghadap kuburan Nabi saw. dari tempat yang jauh. Sawa'un kana fil masjid au kharijah. Sama saja apakah dia di dalam masjid ataupun berada di luar di luar. Wa yusallimu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya cara berziarah ke makam Rasul kita langsung datang ke depan kuburan. Kita datang dari mana? Dari depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mengucapkan salam. Sebagian orang apa yang mereka lakukan? Mengucapkan salam dari jauh Ya ketika sudah selesai sholat fardu misalnya Mungkin Bapak pernah lihat Ada sebagian orang mengarahkan badannya ke arah kuburan Kuburan Nabi Atau kadang bertanya di mana kuburan Nabi Muhammad SAW Oh di sebelah sana Kemudian dia menghadapkan badannya ke arah kuburan Nabi Entah itu dia berada di dalam masjid Atau dia berada di di luar Kemudian dia mengucapkan salam dan menundukkan ya Kepalanya seperti ini Kemudian komat kamit Dia mengucapkan salam mengucapkan salam. Ini kata beliau termasuk kesalahan. Jadi cara untuk berziarah ke makam Nabi adalah langsung ke sana dari arah apa depan kuburan, kemudian menghadap kuburan Nabi SAW dan mengucapkan mengucapkan salam. Dan itu yang dilakukan oleh ya sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada di antara sahabat yang melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang yaitu mengucapkan salam menghadap kuburan Nabi dari arah yang jauh entah itu di dalam Masjid Nabawi SAW ataupun di luar di luar masjid. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan di antara hal yang perlu diperingatkan sebagian orang yang datang ke Madinah ini ada di antara mereka yang dititipi salam diwasiati oleh sebagian tetangga dia misalnya di negaranya atau temannya ya kemudian dia mengatakan titip salam untuk siapa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai Madinah tolong sampaikan salam saya kepada kepada Nabi sallallahu kata beliau ini adalah perlu adalah suatu yang perlu diperingatkan karena apa karena tidak ada dalil dari as-sunnah yang menunjukkan yang demikian jadi tidak ada dalil kita titip salam kepada orang yang mau pergi ke mana? Ke kota Madinah. Ya, titip salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada tidak ada dalil dari as-sunnah dan tidak ada anjuran dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Fayam bagi liman tuliba minhu dzalik ayyakula talib maka hendaklah orang yang dititipi salam mengatakan kepada orang yang titip salam apa yang dia katakan akthir minas salati wassalami alaih wal malaikatu tuballighu dzalik ila rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau kata, kalau kita dititipi salam sama orang lain katakanlah kepadanya hendaklah engkau memperbanyak salawat dan salam untuk nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah engkau memperbanyak apa salawat dan salam untuk nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan dan malaikat nanti akan menyampaikan salawat dan salammu kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Likaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka sayyahin yaitu senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi. Apa tugas mereka? Yuballighuni yuballighuni an ummati salam. Yang mereka tugasnya adalah menyampaikan salam dari siapa? Dari umat umatku. Wa huwa haditsun sahih dan hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga yang yang lain. Jadi dalam hadis yang sahih ini bahwasanya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya adalah untuk menyampaikan salam dari dari umat beliau di mana saja mereka berada oleh karena itu, ya kita katakan hendaklah kita memperbanyak solawat dan dan salam. Dan insya Allah solawat dan salam kita ini akan sampai kepada siapa? Kepada Rasul bukan perantaraan kita manusia yang banyak dosa, akan tetapi dengan perantaraan malaikat Allah swt yang mulia, yang tidak memaksiati Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kepada mereka dan mereka melakukan apa yang diberi yang diperintahkan. Ya, jadi yang menyampaikan salam kita bukan manusia biasa, akan tapi adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, ya, eh, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita dan kebanyakan mereka tidak tahu, ya. Kebanyakan mereka tidak tahu, mereka titip salam kepada orang yang mau pergi ke ke Madinah. Ini adalah suatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW dan juga, dan juga tidak dilakukan oleh para para sahabat. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan La taj'alu buyutakum kubura Wa la tattakhidu qabri aidan Wa sallu alaiya fa inna salatakum tabluguni kuntum Kata beliau Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid Yaitu sesuatu yang sering diziarai Wa sallu alaiya fa inna salatakum tabluguni kuntum Dan hendaklah kalian bersalawat kepadaku karena sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan salam di Indonesia, kita mengucapkan salam di Irian, di Aceh, maka salam kita akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan di antara hal yang perlu kita berikan catatan, bahwasanya tidak ada kelaziman antara haji dan umroh dan juga ziarah ke makam ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berziarah ke ke Madinah. Ya, tidak ada kelaziman. Maksudnya apa? Tidak ada keharusan orang yang haji dan umrah itu harus berziarah ke ke Madinah dan tidak ada keharusan orang yang berziarah ke Madinah harus pergi kemana? Haji dan dan umrah. Jadi dua perkara ini adalah ibadah yang berlainan. Ibadah yang yang berlainan. Orang bisa haji dan umrah sendiri, tanpa harus pergi kemana? Ke Madinah. Dan orang bisa ziarah ke Madinah tanpa harus dia apa? Haji dan dan umrah. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang mutalaziman, bukan sesuatu yang melazimkan sebagian dengan sebagian yang yang lain. Jadi boleh saja seseorang yang haji ya, kemudian dia tidak pergi ke ke Madinah misalnya karena sakit ya atau karena ada urusan yang yang lain. Kemudian dia pulang ke Indonesia tanpa ziarah ke makam Nabi, ke makam eh, ke ke mana ke Madinah dan ini tidak akan mengurangi pahala pahala dia. Dan boleh seseorang menggabungkan antara keduanya, ya, haji dan umrah sekaligus apa? Sekaligus ziarah ke kota Madi, Madinah. Boleh dalam sebuah safar menggabungkan dua ibadah ini, ya, haji ya dan umrah dan sekaligus apa? berziarah ke kota Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita ketahui tidak ada apa? Tidak ada keharusan, ya, tidak ada keharusan antara satu dengan yang yang lain. Boleh salah satu ya kita lakukan tanpa melakukan yang yang lain. Adapun hadis-hadis kata beliau hafizahullah taala yang yang yang diriwayatkan tentang ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya man hajja walam yazurni faqad jafani. Di sana ada sebuah hadis yang mungkin kita dengar barang siapa yang haji kemudian tidak menziarahi aku maka dia telah tidak sopan kepadaku ya ini sebuah hadis yang mungkin e, pernah kita dengar barang siapa yang haji kemudian dia tidak menziarahi aku maka dia telah berbuat tidak sopan kepada kepadaku kemudian dari yang lain manzaroni ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Hadis yang lain, barang siapa yang berziarah kepadaku atau mengunjungi aku setelah aku meninggal, maka seakan-akan dia menziarahi aku ketika aku masih masih hidup. Dalam hadis yang lain, man zarani wa zara abi Ibrahim fi amin wahid dhamintu lahu 'ala Allahil jannah. Barang siapa yang menziarahi aku dan menziarahi bapakku yaitu Nabi Ibrahim dalam satu tahun maka aku menanggung baginya surga. Kemudian dalam hadis yang lain Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburanku maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat syafaatku. Apa kata beliau? Fahadil ahaditsu wa asbahuha la taqumu biha hujjatun. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ini tidak bisa dijadikan hujjah. Li'annaha maudhu'atun aw dha'ifatun jiddan. Karena apa? Karena hadis-hadis tersebut ya, barang siapa yang haji kemudian tidak menziarahi aku maka dia telah tidak sopan kepadaku, maka ini adalah hadis-hadis yang maudhu'ah. Maudhu'ah itu artinya pal palsu. Bukan yang dhaif saja, bukan bukan hanya dhaif, tapi bahkan dia apa? Maudhu'ah yaitu pal palsu bukan lemah bahkan apa bahkan pal palsu dipalsukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab au dhaifatun jiddan atau dhaif yang keterlaluan jadi dhaif sendiri hadis yang lemah sendiri berderajat ada hadis yang lemah dan ada hadis yang lemah seka, sekali jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan ziarah ke makam Nabi SAW secara khusus ini ada dua kemungkinan ya kemungkinan dia adalah hadis yang palsu atau yang kedua adalah hadis yang sangat lemah lemah sekali. Kama nabbaha 'alaiha 'ala dzalikal huffat. Seperti yang telah diperingatkan oleh orang-orang yang hafid yaitu para ulama ahli hadis. Ya, seperti misalnya Daruqutni wal Uqaili wal Baihaqi wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Hajar rahimahumullah. Jadi semua yang kita sebutkan tadi mereka adalah ulama-ulama ahli hadis yang setiap harinya mereka berkecimpung dengan hadis-hadis Nabi SAW dan memisahkan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang tadi yang berkaitan dengan berziarah ke makam Nabi SAW secara khusus dan keutamaannya, maka ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia adalah hadis yang maudhu, yang palsu, atau yang kedua bahwasanya ini adalah hadis yang lemah sekali, lemah sekali. Kemudian Beliau mengatakan, adapun firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64. Ya Allah swt mengatakan, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." <clears throat> yang artinya, seandainya mereka ketika mendolimi diri mereka sendiri, mendatangi kamu fastaghfirullah kemudian mereka memohon ampun kepada Allah wastaghfaralahumur rasul kemudian rasul memintakan ampun untuk mereka lawajadullaha tawwabar rahiman niscaya mereka akan mendapatkan Allah sebagai zat yang tawwabar rahimah yang maha pemberi taubat dan juga maha penyayang ya sebagian manusia atau sebagian saudara kita Berdalil dengan ayat ini tentang disyariatkannya kita berziarah ke makam Nabi SAW ya, Dengan maksud untuk meminta doa beli, beliau Meminta istighfar beliau Atau secara singkatnya bertawasul dengan dengan Nabi SAW Karena apa? Karena dalam ayat ini disebutkan Seandainya mereka ketika mendolimi diri mereka sendiri Ja'uk Yaitu apa? Mendatangi, ka, mendatangi kamu fastaghfirullah kemudian mereka memohon ampun kepada Allah wastaghfaralahum rasul kemudian rasul memintakan ampun untuk mereka mereka mengatakan di sini disyariatkan kita untuk datang ke makam nabi untuk bertawas bertawasul kita meminta supaya nabi SAW memohonkan ampun untuk ki untuk kita dan ini ada dan ditulis dalam buku dalam buku-buku Kata beliau, "Fala dalila fil ayati ala qasdil qubur inda dzulmin nafs wa talabul wa talabil istighfar minan nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, sebenarnya ayat ini tidak bisa dijadikan dalil ya tentang disyariatkannya kita datang ke kuburan nabi dengan maksud apa? Ketika kita mendolimi diri kita dengan maksud untuk memohon istighfar dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kata beliau ini tidak ada dalil dalilnya. Ayatnya sahih di dalam Al-Quran, tetapi pemahamannya sah, salah. Bukan demikian. Jadi ayat ini tidak bisa dipahami demikian. Kata beliau, kenapa? Lianna siyaqal ayat fil munafiqin. Karena ayat-ayat ini siyaknya adalah tentang berbicara tentang orang-orang muna, munafik. Jadi ayat yang ada dalam surat An-Nisa 64 tadi itu berbicara tentang siapa? tentang orang-orang munafik. Jadi kalau kita baca surat An-Nisa ya dari sebelum ayat ini ya kemudian beberapa ayat setelah ayat, ayat ini maka kita pahami bahasanya Allah SWT sedang berbicara tentang siapa? Tentang golongan tertentu yaitu siapa? Orang-orang munafik. Kalau kita baca dari sebelum ayat ini beberapa ayat Allah SWT mengatakan Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unjila ila ilaik bima unjila ilaik wa ma unjila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida Allah mengatakan sebelum ayat ini Alam tara ilal ladzina yaz'umun Bukankah engkau telah melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu dan juga beriman dengan sesuatu eh, kitab-kitab eh, yang diturunkan sebelummu yuriduna ayyatahakamu ila tagut kenapa engkau tidak melihat orang-orang yang menyangka jadi mereka menyangka bahwasanya mereka merasa beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan menyangka bahwasanya mereka beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin untuk bertahakum, untuk mencari penghakiman kepada tagut. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan kepada orang or, kepada orang Yahudi. Ya, jadi ada sebagian kelompok di kalangan di zaman Nabi Wasallam. mereka mengaku bahasanya mereka beriman kepada Al-Quran ya dan mengaku beriman kepada siapa? Kepada e, kitab-kitab uh, sebelum Al-Qur'an. Al Tetapi ketika terjadi perselisihan, mereka ingin untuk menjadikan selain Al-Qur'an sebagai hakim. Men menjadi apa? Sebagai sesuatu yang memutuskan apa memutuskan perkara mereka. Mereka bertahakum kepada tauhid. Ya, bertahakum kepada tauhid bukan kepada Al-Qur'an kepada akan tapi kepada kepada tauhid. Ya, ada yang mengatakan takut di sini yang dimaksud adalah sebagian orang Yahudi. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan yang yang jauh. Jadi ini ayat yang pertama ini ini berbicara tentang sebagian orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran Akan tapi justru mencari selain Al-Quran Untuk sebagai apa? Sebagai hakim yang memutuskan ke, uh, urusan mereka Dan ini adalah sifat orang-orang munafik Bukan orang Islam Orang Islam bertahakumnya Mencari penghakimannya Mencari keadilannya kepada Al-Quran dan, dan Sunnah Bukan kepada selain Al-Quran dan, dan Sunnah Kemudian Allah mengatakan wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ma anzalallahu ila ma anzalallahu wa idza qila lahum ta'alu ila ma uh, apabila dikatakan kepada mereka eh, wa idza qila lahum ta'alu ila apabila dikatakan kepada mereka ya marilah kita berhukum kepada apa yang telah ditelunkan kepada kepada Rasulullah SAW yaitu kepada Al-Quran dan dan Sunnah. Apabila dikatakan kepada mereka, mari kita berhukum kepada Al-Quran dan dan Sunnah. Wa idha kila lahum ta'alau ila anjalallahu eh, wa illa rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa akan menghalangi manusia dari darimu. Jadi orang-orang munafik ini apabila diminta untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya Berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Maka mereka berusaha bagaimana manusia ini tidak berhukum kepada Al-Quran dan dan Sunnah Akan tapi kepada perkara yang yang lain فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ musibatun bima qaddamat أَيْدِيهِمْ thumma يقولون فكيف إذا أصابتهم مصيبة musibatun bima qaddamat Ya bagaimana ketika mereka ditimpa sebuah musibah bima qaddamat aydihim dengan apa yang mereka perbuat thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa kesulitan, dengan apa, dengan sebab apa yang mereka perbuat, mereka mendatangi Nabi SAW kemudian Yahlifu Nabilah. Kemudian mereka bersumpah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Tidaklah kami menginginkan kecuali untuk berbuat baik dan untuk menggabungkan, untuk berbuat taufik. Jadi orang-orang munafik ini berusaha untuk berbuat makar. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka berdatang kepada Nabi SAW dan mengatakan apa? Bersumpah kepada Nabi, Wallah, demi Allah kami tidak melakukan ini semua kecuali maksudnya adalah untuk ihsan, untuk berbuat baik atau bermaksud untuk taufik. Taufik ini maksudnya adalah untuk menggabungkan, untuk mendamaikan. Ya, kita juga berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan kita juga berpegang teguh dengan yang yang lain dengan tagut. Jadi kita berusaha untuk menggabungkan antara Al-Qur'an dengan yang yang lain. Jadi mereka mengatakan apa? In aradna illa ihsana wa taufiqan. Kita ini maksudnya baik. Ya, kita ini mencari sesuatu yang lain dari Al-Qur'an dan Sunnah itu kata mereka orang-orang munafik, maksud kita adalah bah, baik, ingin menggabungkan antara Quran dengan yang yang lain. Iya, Quran baik, tapi yang lain juga bah, juga baik. Itu maksudnya. Ya, ini ayat-ayat ini Allah berbicara tentang siapa? Tentang tentang orang-orang munafik. Sifat mereka seperti itu. Ketika disuguhi Al-Qur'an, ketika disuguhi Al-Qur'an dan Sunnah, mereka menolak Al-Qur'an dan Sunnah ya dan mencari yang yang lain. Kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 64 ini, ayat yang selanjutnya ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Ya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali untuk ditaati dengan izin dengan izin Allah. Ya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali supaya di, ditaati dengan izin Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali supaya ditaati dengan izin dengan izin Allah. Maka kemudian Allah mengatakan walau annahum idzalamu dan seterusnya. Seandainya mereka yaitu orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW ketika beliau masih masih hidup Ya mereka tadi sudah tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan dan Sunnah. Kata Allah seandainya mereka ketika Nabi SAW masih hidup mendatangi kamu, fastaghfirullah. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfaralahum Rasul. Kemudian Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahiman. Niscaya Allah akan niscaya mereka akan mendapatkan Allah sebagai zat yang yang Maha pemberi taubat dan juga Maha apa? penyayang. Kemudian Allah mengatakan fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian Allah mengatakan demi Rabb kalian atau Rabb kamu mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka ma syajara bainahum sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim ma syajara bainahum di dalam apa yang mereka berselisih perselisihkan. Allah mengatakan sungguh mereka tidak akan beriman, yaitu orang-orang munafik. Tidak mungkin mereka beriman, tidak akan mereka dinamakan orang yang beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai orang yang memutuskan fi masyajara bainahum di dalam apa? Apa yang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan wa yusallimu taslima dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Ya. Jadi ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 64 dan juga ayat-ayat yang sebelumnya dan dua ayat setelahnya atau tiga ayat setelahnya ini berkaitan dengan siapa? Dengan orang-orang munafik. Oleh karena itu kata beliau tidak bisa dijadikan dalil Kemudian kata beliau, wal maji'u ilaihi sallallahu alaihi wasallam innama yakunu fi hayatihi. Dan maksud kedatangan di sini adalah datang ke beliau ketika beliau masih masih hidup, bukan setelah beliau mening, meninggal. Karena apa? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum wardahum ma kanu ya'tuna ila qabrihi mustaghfirina talibina al-istighfar. Karena apa? Karena dulu para sahabat Nabi wasallam setelah meninggalnya Nabi wasallam tidak ada di antara mereka yang datang ke kuburan beliau dengan maksud apa? Memohon supaya Nabi SAW beristighfar untuk mereka. Tidak ada seorang sahabat pun dari dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, ya al rasyidin dan juga para sahabat yang lain, tidak ada di antara mereka yang datang ya ke kuburan Nabi SAW dengan apa? Dengan maksud untuk memohon supaya Nabi SAW memohonkan ampun untuk mereka. Supaya Nabi SAW mengucapkan istighfar untuk mereka. Oleh karena itu, <clears throat> ketika para sahabat Nabi SAW mereka mendapatkan kesulitan, misalnya terjadi kemarau panjang, mereka bukan datang ke kuburan Nabi. Mereka tidak datang ke kuburan Nabi dan memohon kepada Nabi supaya dimintakan hujan sebagaimana ketika beliau dulu masih masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup dan terjadi kemarau panjang, para sahabat memohon kepada Nabi SAW untuk berdoa, berdoa sehingga turun turun hujan. Tapi ketika Nabi SAW meninggal, apakah para sahabat datang ke kuburan Nabi dan memohon kepada ke, mohon kepada Nabi supaya beliau memintakan hujan untuk mereka? Jawabannya tidak. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi kemarau panjang di kota Madinah ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau adalah sebagai seorang khalifah, beliau mengumpulkan kaum muslimin. Mengumpulkan, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat apa? Istis istisqa yaitu sholat minta minta hujan. Kemudian beliau memanggil Abbas yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada beliau untuk berdoa berdoa memohon kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk apa berdoa berdoa memohon kepada Allah supaya Allah SWT menurunkan hu, hujan melimpahkan hujan kepada kaum muslimin beliau mengatakan Allahumma inna kunna ida ajdabna tawassalna ilaika binabiyina fataskina. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, dulu kami apabila tertimpa kemarau, maka kami bertawassul kepadamu dengan nabimu. Fataskina, kemudian engkau memberikan hujan kepada kepada kami." Maksudnya dulu mereka di zaman Nabi SAW mereka bertawassul kepada Nabi dengan cara apa? Dengan mem meminta doa kepada beliau. Ini dulu ketika Nabi SAW masih masih hidup. Kemudian beliau mengatakan wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang kata Umar bin Khattab, kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan paman nabi nabi kami yaitu siapa tadi? Abbas bin Abdul Muttalib. Faskina, maka ya Allah berilah kami hu, berilah kami hujan. Qala fayusqaun, maka mereka pun akhirnya turun kepada mereka hu, hujan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Coba lihat dalam keadaan yang susah dan juga kemarau kemarau panjang. Tentunya seseorang ketika dalam keadaan susah mencari wasilah yang paling dekat, yang paling mujarab, yang paling jitu supaya mereka bisa terbebas dari kesusahan terse tersebut. Ya, orang kalau dalam susah, dalam keadaan dalam keadaan susah, tentunya mereka mencari obat, mencari wasilah yang paling bisa menyelamatkan mereka dari kesu kesusahan. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab saat itu? Apakah beliau datang ke makam Nabi SAW Kemudian meminta ya Rasul ya Tolong doakan kami kepada Allah Tidak Akan tapi beliau memanggil seorang Ahlul Bait yang termasuk ya Dia adalah paman Nabi SAW Yang dia ini masih masih hidup Ya meminta doa beli beliau Ya dan ini menunjukkan bagaimana Kecintaan Umar bin Khattab terhadap Ahlul Ahlul Bait Kecintaan beliau terhadap apa? terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan beliau terhadap keluarga keluarga Nabi sallallahu Jadi boleh seseorang bertawasul meminta doa seseorang dengan dua syarat, Pak. Ya. Yang pertama, orang yang kita minta doai, yang kita minta doanya itu dalam keadaan masih masih hidup. Boleh. Syarat yang kedua, dia berada di depan ki, berada di depan kita. Boleh kita minta doa orang yang soleh misalnya, dia masih hidup dan berada di depan di depan kita, nggak masalah. Yang tidak boleh kalau kita meminta doa orang yang soleh, sedangkan dia masih dia sudah mening, sudah meninggal. Meskipun dia di mata manusia adalah seorang wali misalnya, atau seorang sunan, atau seorang nabi, atau seorang sahabat. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh kita minta doa doanya. Justru kita yang masih hidup apa? Mendoakan di, mendoakan dia. Seandainya dia masih hidup, tetapi tidak di depan kita juga tidak boleh. Ya misalnya ada orang yang soleh yang tinggalnya di orang yang orang yang soleh tinggalnya di Mekah. Ya kemudian kita di sini dengan suara yang pelan, wahai fulan, ya doakan saya. Sementara dia berada di mana? Di Mekah. Dia hidup akan tetapi tidak berada di depan kita. Maka ini tidak tidak boleh. Jadi syaratnya dua. Kalau kita ingin minta doa orang lain, dia masih hidup yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Berada di depan depan kita nggak masalah kita datang kepada seorang ustaz ustaz tolong doakan e, apa anak saya sakit nggak masalah selama dia hidup di depan hidup di depan ki di depan kita kalau pakai telepon gimana boleh karena kalau pakai telepon ini hukumnya seperti dia berada di depan kita nggak masalah ya di zaman sekarang sudah ada telepon sudah ada SMS ya meskipun dia tidak berada di depan kita di tempat yang jauh tapi dengan telepon dan SMS itu seperti apa hukumnya seperti kalau dia berada di depan di depan kita. Ini nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan kita meminta doanya sementara dia nggak mendengar apa yang kita ucapkan. Ini nggak boleh. Ya. Dalil yang lain bahwasanya tidak boleh kita datang ke makam Nabi SAW dengan maksud untuk meminta supaya beliau beristighfar untuk kita. Di antaranya adalah apa yang tertera di dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan wa ra'sah. Faqala Rasulullah SAW dzaka law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Ya. E, Aisyah mengatakan wa ra'sah. Wa ra'sah ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan rasa sakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzak lauka kana wa ana hayyun fa astaghfiru wa ad'u laki." Seandainya aku masih hidup, ya maksudnya um, seandainya aku masih hidup, fa wa ad'u maka aku akan memohonkan ampun untukmu dan juga mendoakan mendoakan kamu. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan seandainya aku masih masih hidup maka aku akan memohonkan ampun untukmu wa ad'u dan aku akan mendoakan mendoakan kamu. Ini menunjukkan bahasanya kalau beliau sudah mati tidak mungkin beliau apa? memohonkan am, ampun dan tidak mungkin beliau mendoakan ki mendoakan kita. Kenapa? Beliau mengatakan kepada Aisyah, seandainya aku masih hidup, ya, ini saya aku akan memohonkan ampun untukmu dan apa? mendoakan ke kamu. Menunjukkan bahwasanya setelah beliau meninggal, tidak mungkin beliau apa? memohonkan ampun dan tidak mungkin beliau mendoakan orang orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh uh, Bukhari. Dan Tadi kita katakan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan yang khusus tentang keutamaan orang yang berziarah ke makam Rasul tadi eh, apa? Eh, hadis-hadisnya adalah maudhu ya dan tadi lapan eh, lafal-lafalnya sudah kita sebutkan akan tetapi kalau kita mau berziarah ke sana ya maka kita berdasar dengan dalil yang sahih. Ya, bukan berdasarkan hadis-hadis yang maudhu tadi. Ya, karena Nabi SAW mengatakan zuhurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dan Abdullah bin Umar dulu berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya yang disyariatkan ketika kita ke Madinah ini adalah mengunjungi dua masjid dan tiga dan tiga kuburan. Yang mengunjungi dua masjid dan tiga kuburan. Dua masjid adalah Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba. Kemudian tiga kuburan adalah kuburan Nabi SAW ini yang kita bahas sekarang ini kemudian apa kuburan Baki dan juga kuburan syuhada syuhada Uhud kemudian beliau mengatakan akan tetapi seketika kita berziarah ke makam Nabi SAW tidak boleh kita memperpanjang berdiri di sana walal iktharu minaziyarah dan tidak boleh kita sering-sering datang ke datang ke sana jadi kata beliau kalau di, ke, berziarah ke makam Nabi jangan terlalu panjang apa berdiri di depan makam Nabi SAW. Yang ringkas saja. Kita mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian oh, Umar. Kemudian kita meninggalkan tempat. <clears throat> Dan juga jangan terlalu sering berziarah ke makam Nabi SAW. Sebagian orang setiap dia selesai sholat lima waktu dia datang ke dia datang ke sana. Atau setiap harinya menyempatkan diri untuk datang ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau walal iktaru minal minaziyarah. Jangan memperbanyak berziarah ke sana. Karena karena apa kata beliau? Lima fidzalika minal ifdha ilal ghulu. Karena yang demikian itu bisa menjerumuskan seseorang kepada al-ghulu. Al-ghulu ini adalah berlebih-lebihan. Ya, atau mengkutuskan sesuatu lebih dari manzilahnya, lebih dari kedudukannya. Jadi ditakutkan kalau seseorang terlalu sering ke sana, nanti bisa berakibat hulu ya berlebih-lebihan di dalam menghormati atau mengkultuskan sese seseorang kalau misalnya ada yang mengatakan saya ke sana ingin mengucapkan salam maka tadi sudah beliau sebutkan bahwasanya para malaikat dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya para malaikat ada sebagian mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa? salam dari dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beli kepada beliau ya inna innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di permukaan bumi untuk menyampaikan salam dari dari umatnya ya jadi kalau kita alasannya ingin mengucapkan salam di mana saja di hotel ketika kita berada duduk di masjid ini meskipun di pojokan belakang sana kita mengucapkan sholawat dan salam tidak harus kita kemana ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi kalau mau ziarah ke makam Nabi, ya jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering, cukup sekali yang sudah kita lakukan di awal ketika kita datang ke sini. Kita sudah berziarah ke sana, sudah mengucap mengucapkan salam kepada beliau dan juga Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sudah cukup. Ya, setelah itu kita menyibukkan diri dengan ibadah yang yang lain. Kalau ingin mengucapkan salawat dan salam silahkan dan tidak harus kita datang ke makam Nabi SAW. Apalagi di sana ada hadis yang melarang kita menjadikan kuburan Nabi SAW ini sebagai aid, yaitu sebagai tempat yang sering dikunjungi. Ya Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan kuburan kubur, eh, rumah-rumah kalian sebagai kuburan. ولا taj'alu qabri aidan dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid yaitu sebagai sesuatu tempat yang sering di diziarahi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang. Melarang kita menjadikan kuburan beliau sebagai aid, yaitu sesuatu yang sering di diziarahi. Kita namakan Idul Fitri sebagai aid karena apa? Karena itu berulang-ulang tiap tahunnya. Ya, Idul Adha juga demikian karena itu berulang-ulang tiap tiap tahunnya. Dan kalimat aid dalam bahasa Arab ini mencakup waktu ya dan juga tem tempat tempat yang sering dijarai dinamakan Aid dan waktu yang sering diulang-ulang ini juga dinamakan dinamakan Aid ya jadi beliau mengatakan la taj'alu qabri aidan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai apa sebagai Aid yaitu sesuatu yang sering diziarahi ini adalah larangan dari Nabi SAW kemudian beliau mengatakan Wasallu alayya dan hendaklah kalian bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kan semuanya Salawat kalian e, Salawat kalian ini sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Enggak perlu kita tiap hari ke makam Nabi Asalam. Tapi kata beliau cukup Bersalawat, bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada Karena salawat kalian akan sampai kepada Kepadaku Taib, e, itu adalah poin yang berkaitan dengan e, kuburan Nabi SAW dan eh, insya Allah yang eh, yang berkaitan dengan kuburan baki maupun syuhada Uhud akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. E, pertanyaan yang pertama pada hari ini Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba, dia tidak menginginkan di sana melakukan sholat, maka e, di sana melakukan kecuali sholat, maka baginya pahala umroh dengan sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya, bila seseorang ke Kuba tanpa berwudu, kemudian dia berwudu di sana, bagaimana pahalanya? Ya, kemarin kita sudah menyebutkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Kuba dan sholat di sana sebuah sholat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Di pertanyaan di sini, kalau seseorang datang ke sana tanpa berwu, berwudu, apakah dia mendapatkan pahalanya atau tidak? Ya, jawaban kita, dia insya Allah tetap mendapatkan pahalanya. Karena apa? Karena di sana ada riwayat yang lain dari hadis Usaid bin Hudair al Ansari Bahasanya Nabi SAW mengatakan solatun fi masjid Kuba ka umroh Solat sekali di masjid Kuba itu mendapat pahala umroh Dan hadis ini sahih Yang diriwayatkan oleh Tirmidhi Dari Usaid bin Hudair al-Ansari Bahasanya Nabi SAW mengatakan solatun fi masjid Kuba ka umroh Solat sekali di masjid Kuba itu dapat pahala pahala umroh Dan di sini tidak disebutkan syarat tatohur yaitu syarat untuk bersuci dari rumah dari rumahnya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pahala umroh yang kita dapatkan di Masjid Kuba ini tidak disyaratkan kita bersuci dari dari rumahnya. Dan sebagian ulama yang yang ketika mereka menerangkan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tatahhur yaitu bersuci dari rumahnya ini tidak mempengaruhi seseorang dapat pahala atau ti atau tidak. Beliau mengatakan penyebutan tatohor di sini, penyebutan bersuci dari rumahnya di sini maksudnya adalah menerangkan bahwasanya orang yang berziarah ke Kuba itu disyariatkan bagi orang yang dekat tempatnya dari mana? Dari Kuba. Jadi kalimat man tatahara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ini menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan untuk berziarah ke sana adalah orang yang dekat dari masjid Masjid Kuba. Entah itu penduduk Kuba sendiri, desa Kuba sendiri, atau penduduk Madinah sini misalnya, atau orang yang berziarah ke kota Madinah seperti kita sekarang ini yang tinggal di hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi. Kita termasuk orang yang dekat dari Masjid Masjid Kuba. Maka orang-orang yang seperti ini yang disyariatkan untuk sholat di Masjid Kuba yang disyaratkan untuk datang ke sana sholat di masjid Masjid Kuba. Adapun orang yang datang dari jauh, ya, yang ada di Mekah, yang ada di Indonesia, yang ada di mana di negara yang jauh, maka tidak boleh bagi mereka datang ke Madinah ini dengan maksud dan tujuan utama ingin sholat di Masjid Kuba. Ya datang ke sini ketika ditanya mau ke mana? mau ke Madinah. Tujuannya apa? Ingin sholat di Masjid Kuba, bukan sholat di Masjid Nabawi. Tapi dia datang jauh-jauh ingin sholat di masjid Kuba. Ini tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payah, berpergian ke sebuah tempat untuk beribadah, kecuali ketiga masjid. Yaitu masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan di sini masjidku Kuba. Sehingga kalau orang datang dari tempat yang jauh, berpayah-payah datang ke Medina dengan maksud dan tujuan utama adalah untuk sholat di Masjid Kuba, ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, e, sebagian ulama mengatakan kalimat man tatahhara fi baitihi ini hanya menunjukkan bahwasanya yang dibolehkan dan disyariatkan untuk datang sholat di Masjid Kuba ini adalah bagi orang yang dekat dari Masjid Kuba. Yaitu man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, bukan bagi orang yang datang jauh dari dari Madinah. Ya. Jadi ini maksudnya. Jadi insya Allah barang siapa yang datang ke sana meskipun dia tidak berwudu, maka insya Allah mendapatkan pahalanya. Bila seseorang sudah berwudu tetapi wudunya batal, kemudian berwudu pahalanya bagaimana? Sama. Jadi seandainya kita berwudu dari hotel kita, kemudian datang ke Kuba di perjalanan batal wudu kita, kemudian kita sholat di, uh, kemudian kita berwudu di sekitar Masjid Kuba, kemudian kita sholat, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahalanya. Jadi sekali lagi kalimat man tatahara fi baiti baitih di sini tidak mempengaruhi pahala seseorang yang sholat di Masjid Kuba. Di Masjidil Haram banyak orang yang sholat sunnah yang memegang dan membaca Al-Quran. Apakah boleh sholat seperti itu? Jadi di uh, di Masjidil Haram ataupun di sini kadang kita melihat sebagian orang sholat kemudian dia memegang apa? Memegang Al-Qur'an. Ya, memegang Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an tersebut. Ketika Ramadan ini sering ketika orang menjadi makmum, ya, sholat tarawih kemudian dia apa? Ketika imam membaca Al-Qur'an, dia memegang apa? Memegang mushaf. Dia memegang Al-Qur'an dan mengikuti imam dari mushaf yang dia baca. Sebagian ulama mengatakan perkara yang seperti ini justru malah mengganggu kekhusyukan kita. Jadi orang yang memegang mushaf ketika dia sholat sebagai makmum ya ataupun sebagai munfarid sendirian, maka ini justru malah mengganggu kekhusyukan seseorang. Dan apabila orang melakukannya, maka dia meninggalkan beberapa sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi ketika sholat adalah kita bersedekap, ya kan? ketika kita berdiri kita berse bersedekap yaitu meletakkan tangan kita di atas dada. Kalau orang memegang mushaf, dia tidak bisa berse bersedekap. Berarti dia meninggalkan sunnah Nabi yaitu berse bersedekap ketika berdiri. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan sunnah melihat kepada tempat sujud. Orang ketika sholat itu disunahkan baginya untuk melihat tempat tempat sujud. Ketika dia berdiri, ketika dia ruko, ketika dia duduk, ya maka disunahkan eh, ketika duduk di antara e, dua sujud disunahkan kita untuk melihat tempat tempat sujud kecuali dalam ketika kita tahiyatul ya, ketika kita tahiyat ya ketika kita tahiyat maka disunahkan kita untuk melihat apa ujung jari ujung jari kita ya disunahkan kita untuk melihat ujung ujung jari selain itu kita disunahkan untuk melihat tempat sujud termasuk ketika ruko ketika ruko itu disunahkan kita untuk melihat tempat sujud bukan melihat apa? ujung jari. Ya. Jadi ketika orang-orang memegang mushaf ketika dia sholat maka dia meninggalkan sunnah Nabi yaitu apa? melihat tempat sujud ketika apa? ketika dia sholat. Ya belum uh, dia melakukan harokat-harokat yang melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Ya seperti misalnya menaruh ya mushaf di di apa di di eh, di kantong atau mengambilnya kembali atau misalnya mushafnya besar dia harus menaruh Al-Qur'an di bawah di lantai ya atau ditaruh di atas sesuatu misalnya ini adalah e, harokat-harokatnya adalah gerakan-gerakan di luar solat yang sebenarnya tidak perlu dan bisa di, dijauhi ya jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an di dalam solat maka kita baca yang semudahnya Pak ya Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an hendaklah kalian membaca sesuatu yang mudah di dalam Al-Qur'an. Kalau memang kita cuma hafal surat An-Nas, ya kita baca surat An-Nas. Ya, kalau kita hanya bisa membaca qul Allah, maka kita baca qul Allah. Seandainya kita cuma hanya bisa membaca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam kalian membaca apa yang mudah di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, apakah dasar orang yang mengatakan ketika tawaf melihat ke belakang tawafnya batal dan harus mengulang tawaf dari dari awal. Saya tidak pernah e, mengetahui ada ulama yang mengatakan demikian. Artinya kalau ada orang yang e, menoleh ya ke kanan atau ke kiri atau ke belakang kemudian dia batal e, putaran yang e, ada saat itu akan tapi yang namanya tawaf ini butuh kekhusukan, ya kan? Butuh kekhusukan sehingga hendaknya seorang yang tawaf ini tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang yang lain. Kalau sedang tawaf, sibukkan diri dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Qur'an dan jangan menoleh ke kanan atau ke kiri atau ke be, ke belakang kecuali dalam keadaan yang memang diperlukan. Ya seperti misalnya melihat batas batas Hajar eh, Hajar Aswad. Wah, ana sudah sampai Hajar Aswad atau belum? Ingin ingin apa? Ingin mengisyaratkan misalnya nggak masalah kita menoleh dengan apa? Dengan karena memang ada keperluan atau menoleh karena misalnya takut hilang. Misalnya dia bertawaf eh, rombongan, terutama ketika kita pertama datang belum tahu kondisi sehingga kita menoleh kanan kiri karena takut apa? Hilang atau ketinggalan rombong rombongan. Maka kalau memang diperlukan nggak masalah. Ya, yaitu apa? Menoleh ke kanan atau ke kiri atau melihat ke ke belakang. Ya, jadi yang yang dimaksud di sini adalah menoleh. Dan eh, memang di sana <clears throat> eh, ada sebagian ulama mensyaratkan. Ya, jadi mereka mengatakan bahwasanya di antara syarat sahnya tawaf itu adalah menjadikan bagian kiri badan kita itu ke arah Ka'bah. Ya, menjadikan bagian kiri badan kita ke arah Ka'bah. Tidak boleh baginya menjadikan bagian kanan ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Ya. Kata mereka ini termasuk syarat sahnya tawaf. Artinya kalau sampai orang memutar, ya, kalau kita kan gini pak ya, kalau dia berputarnya seperti ini, maka tidak tidak sah. Karena ini adalah syarat sahnya tawaf. Termasuk apabila seseorang tawaf dalam dengan apa? Dengan menghadap ke Ka'bah. Jadi jalannya miring. Dengan dengan apa? Dengan menghadap ke ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah ya tawaf dengan membelakangi Ka'bah. Jadi menjadikan punggungnya ini ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Ini juga tidak diperbolehkan. Dan sebagian bahkan kita katakan jumhur ulama. Sebagian besar ulama mengatakan demikian. Ini termasuk syarat sahnya tawaf. Ya, termasuk syarat sahnya tawaf. Jadi tidak sah orang yang tidak menjadikan e, bagian badan dia itu di e, eh, ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Ini masalah yang lain. Tapi kalau hanya sekedar apa? Sekedar menoleh ke kanan, menoleh ke kiri atau melihat ke belakang, ya, tanpa menjadikan bagian badannya e, yang kanan itu ke mana? Ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah atau menghadap ke Ka'bah ini enggak masalah, ya. Ini enggak masalah kalau memang ada keperluan. Dan kalau misalnya qadarullah, misalnya terjadi kita dalam satu putaran ya kita menjadikan kanan tangan kanan kita atau bagian kanan kan-, kanan kita itu ke arah kiblah misalnya maka mereka mengatakan bahwasanya putaran tersebut batal putaran tersebut apa batal kalau kita sedang tawaf tujuh putaran ketika putaran yang kelima qadarullah kita membelakangi apa Ka'bah ya maka kata mereka mereka mengatakan bahwasanya putaran tersebut apa hukumnya batal dan harus diulangi lagi yang putaran tersebut jadi tidak harus mengulangi dari dari awal Tapi mengulangi satu putaran terse tersebut <clears throat> Kalau kita masbuk dan tidak ada tempat lagi di suatu masjid Kita sholat di sebelah imam Iya Jadi kalau misalnya kita masuk masjid Kemudian sudah penuh pak Ya sudah sudah penuh Ya nggak ada tempat untuk sholat bagi mak makmum Maka disyariatkan kita untuk sholat di sebelah apa? Di sebelah imam Ya, di sebelah imam persis yang bukan di belakangnya, di sebelah imam. Jadi sejajar dengan apa? Dengan imam. Yang tidak diperbolehkan solat di depan depan imam itu nggak boleh. Tapi kalau solat di di samping imam nggak masalah, ya. Dan tidak ada keharusan harus di sebelah kanan, ya. Jadi boleh kita solat di sebelah kiri. Tapi kalau kita datang sendiri dan kita hanya sendirian solat di samping imam, maka kita ambil sebelah kanan i, imam. Tapi kalau kita dua orang, maka satu orang di sebelah kanan, satu orang di sebelah kiri dan tidak ada keharusan dua-duanya harus berada di sebelah kanan i kanan imam. Jadi ini disyariatkan ketika masjid kita penuh dengan e, musallin dengan orang-orang yang salat maka boleh bagi seseorang untuk salat di samping imam. Bukannya Masjid Nabawi lebih utama dibanding masjid yang lain? Kenapa masih ada masjid-masjid sahabat lainnya? Ya, e, pertanyaannya Masjid Nabawi kan lebih utama dan keutamaannya jelas. Tapi kenapa di sekitar Masjid Nabawi masih ada masjid-masjid sahabat yang seperti misalnya ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ada Masjid Umar bin Khattab, ya ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid uh, Uthman bin Affan, di sana ada Masjid Bilal, ya. Menurut penanya, jadi seakan-akan dulu para sahabat itu mereka sholatnya berpencar, ya. Ada yang menjadi imam di masjid sana, yaitu di masjidnya Abu Bakar. Abu Bakar sholat di sana. Ya, kemudian Umar Sholat di masjidnya Ali sholat di masjidnya Uthman sholat di masjidnya Bilal sholat di masjidnya Jadi pemahamannya bukan demikian Pak Jadi kita perlu tahu Bagaimana sejarah masjid-masjid yang ada di sekitar masjid Nabawi Yang diberi nama dengan nama para sahabat Kita harus tahu sejarahnya Jadi maksudnya Bukan berarti dulu para sahabat punya masjid sendiri-sendiri Ya Bukan maksudnya para sahabat seperti Abu Bakar punya masjid sendiri sholat di sana. Umar bin Khattab punya masjid sendiri sholat di di sana. Bukan maksudnya bukan demi demikian. Ya, beberapa maraji, beberapa e, referensi menunjukkan ada yang mengatakan bahwasanya e, eh, Masjid Abu Bakar ini maksudnya adalah dulu e, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengimami sholat Aid ya dua hari raya yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha, beliau sholatnya di sana imamnya yang menjadi imam dan posisinya dekat dengan masjid Abu Bakar yang ada sekarang ini yaitu posisinya di masjid Abu Bakar yang ada sekarang sehingga e, dibangunlah e, masjid ini pertama kali itu di zaman Umar bin Abdul Aziz yang beliau hidup antara tahun 87 Hijriah sampai tahun 92 Hijriah yaitu 80 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. 80 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW e, ada yang mengatakan dibangunlah pertama kali masjid ini. Tetapi bangunan yang ada sekarang ini sudah diperbaharui. Jadi ini bukan bangunan zaman dulu bukan. Tapi ini adalah baru dibangun di zaman Raja Fahad rahimahullah yang beliau memperba, memperbarui masjid ini 20 tahun yang lalu. Ya tahun 1411 Hijriah. Ya sekitar 20 tahun yang yang lalu. Jadi sejarahnya bukan Abu Bakar sholat di sana bukan. Akan tapi dulu Abu Bakar ketika beliau mengimami sholat Aid ya dan perlu kita ketahui bahwasanya sholat Aid itu sunnahnya berada di musola. Musola itu dalam bahasa eh, bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya artinya lapangan, Pak. Jadi sunnahnya ketika sholat Aid ya menurut sebagian ulama ini dilaksanakan di lapangan. Ya, di di lapangan. Tapi kalau mau dilaksanakan di masjid maka tidak masalah. Kalau mau dilaksanakan di masjid maka tidak tidak masalah. Tapi sunnahnya dilakukan solat sunnah solat id itu di di lapangan. Nabi Muhammad SAW ketika di zaman beliau beliau solat idnya di lapangan. Makanya di sana ada masjid Ghamamah. Itu ada yang mengatakan dulu Nabi SAW mengimami solat id di sana. Ya. Dan Abu Bakar mengimami solat id di dekat masjid Ghamamah yang sekarang disebut dengan masjid Abu Bakar. Ya. Dan eh, Ali juga demikian. Ya, jadi di sana ada Masjid Ali, ada sebagian referensi mengatakan dulu Ali bin Abi Thalib mengimami ya salat Id ketika Uthman sedang dikepung dan beliau tidak bisa melaksanakan salat Id, maka yang mengimami adalah Ali bin Abi Thalib dan tempatnya dulu di di yang sekarang dinamakan Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan berarti dulu Ali bin Abi Thalib jadi imam di sana bukan. Yang menurut pertanyaan ini atau menurut penanya ini seakan-akan apa? Dulu masing-masing sahabat punya punya masjid. Adapun masjid Dunurain atau masjid Uthman dan juga masjid Bilal, maka ini adalah masjid baru dan bukan termasuk masjid yang bersejarah. Tetapi dinamakan masjid tersebut dengan masjid Uthman, dengan masjid Bilal itu hanya sekedar pena, penamaan. Tidak ada sejarah apapun. Yang sekarang Bilal dia tugasnya apa di zaman Rasul? Sebagai muad muadzin. Bagaimana dia muadzin Rasul mengadani di masjid Nabi kemudian dia sholat sendiri di mana? Di masjidnya sendiri tidak mungkin. Ya Bilal adalah muadzinnya Nabi SAW. Dia menjadi muadzin di mana? Di masjid Nabawi. Tidak mungkin dia sholat, uh, eh, mengumandangkan adzan di sini kemudian apa? Kemudian dia sholat sendiri di masjidnya. Jadi masjid Bilal dengan dengan masjid Uthman atau Dunurain ini adalah masjid baru dan bukan termasuk masjid yang yang bersejarah. Dan masjid-masjid tersebut tidak disunahkan bagi kita solat di sana dengan keyakinan apa? Ada keutamaan khusus bagi orang yang solat di, di sana. Ini jelas tidak ada. Ya, jadi sekali lagi yang disunahkan kita untuk solat di dalamnya di Madinah ini ada dua, yaitu Masjid Nabawi salam salam ini dengan masjid apa? Dengan Masjid Kuba. Itu saja. Tidak ada yang yang lain. Jadi pertanyaannya tadi apa? E, jadi e, bukan berarti masjid-masjid tersebut adalah E, para sahabat sholat sendiri-sendiri di dalam masjid masjid-masjid tersebut. Jadi e, kita harus melihat sejarah kembali, ya. Taib. Di dinding rumah Aisyah radhiallahu anha sebelah utara belakang ada kaligrafi yang dihapus dicat hijau. Itu tulisannya apa dan kenapa dicat hijau atau dihapus? Saya tidak tahu ini ya. Adakah sunnah ziarah ke makam Rasulullah SAW setiap ba'da solat di Masjid Nabawi? Tadi kita katakan silahkan kita ziarah ke sana tetapi jangan dipersering atau di, diperbanyak. Ya Rasulullah SAW mengatakan La taja'alu buyutakum kubura wa la taja'alu qabri aida. Janganlah kalian jadikan e, rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid ya sebagai tempat yang sering diziarahi. Mana yang lebih utama di Baitullah Memperbanyak tawaf Atau membaca mengkhatamkan Al-Quran Kalau misalnya eh, Kita ada kesempatan yang baik Dan ketika tawaf kita lihat eh, Maksudnya kosong Dan tidak berdesak-desakan Kita bisa menjamak kedua-duanya Kita bisa tawaf sambil membaca Al-Quran Jadi ketika tawaf kita disunahkan untuk zikir Untuk berdoa Ya membaca Al-Quran Kita bisa tawaf sambil membaca apa? Al-Quran Kita bisa jamak kedua-duanya Jadi tawaf sekaligus membaca Al-Quran Dan tawaf ini pahalanya besar ya, Rasulullah SAW mengatakan e, Man tawafa bihadal bayt usbu'an Kana ka raqabah Barang siapa yang uh, tawaf tujuh kali Di hadal bayt Yaitu di Ka'bah ini Maka dia seperti orang yang memerdekakan budak Ya, tujuh kali tawaf, tujuh kali putaran Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan Buddha. Jadi bisa kita jamak, kita bisa gabung keduanya. Ya, kita bisa tawaf sambil apa? Membaca Al-Qur'an. Apakah hukum umroh sunnah setelah haji e, masih di dalam bulan-bulan haji seperti melalui tanaim, ju'ranah dan juga yang lain? E, mengulang-ulang umroh dalam satu safar yaitu satu bepergian maka ini tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka apabila umrah dalam satu bepergian mereka hanya melakukan umrah satu satu kali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah uh, uh, pada waktu Ghazwatul Fath ya ketika beliau membuka Mekah Beliau tinggal 19 hari di di Mekah. Akan tapi beliau tidak melakukan apa? Umrah dan, dan dan juga tidak mengulang-ulang umrah. Demikian pula ketika beliau umratul qadha, ketika beliau mengqadha umrah, beliau tinggal di Mekah selama tiga hari. Tetapi beliau tidak mengulang-ulang umrah. Demikian pula para sahabat Nabi SAW ketika mereka umrah bersama Nabi tidak ada di antara mereka yang mengulang-ulang umrah. Jadi yang mereka lakukan sekali safar, sekali bepergian itu cuma melakukan satu Umroh saja. Padahal mereka datang ke Mekah itu bukan mudah. Seperti kita di zaman sekarang, kita ke Mekah sehari sampai lima jam kita sampai ke ke Mekah. Akan tapi mereka datang ke sana perjalanan sepuluh hari. Ya, pulang balik ini dua 20 hari. Ya, tentunya kalau secara akal kalau mereka mau daripada kita susah payah, kita ke Mekah juga susah berjalan kaki, naik kendaraan panas, kepanasan, dingin, kedinginan. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan berarti kita harus apa? Memperbanyak umroh dan Nabi SAW juga tidak pernah menyuruh para sahabatnya Mumpung kalian masih di Mekah Perbanyak umroh Umrohkan orang tua kalian Umrohkan saudara kalian Tidak Ya, akan tetapi mereka eh, Rasulullah SAW dan juga para sahabat hanya melakukan apa? Umrah seka, sekali. Kalau kita ingin mengumrahkan orang tua kita atau saudara kita, setelah kita pulang ke Indonesia atau ke Malaysia atau di tempat yang lain, silahkan. Kita dari sana kemudian datang ke sini kalau memang dimudahkan rezekinya, dimudahkan kemampuannya, baru kita umrahkan mereka. Ya, jadi ini yang sunnah. Jadi bukan termasuk petunjuk Nabi Sallam mengulang-ulang umroh di dalam satu safar. Bagaimana tata cara sholat berjanazah yang benar? Apakah setiap takbir harus mengangkat tangan atau cukup bertakbir secara lisan saja? Eh, sunnahnya kita mengangkat tangan setiap takbir, Pak. Ya, jadi sholat jenazah berapa takbir? Empat, empat takbir. Ini setiap kita bertakbir kita mengangkat mengangkat tangan. Dan ini pernah dilakukan oleh dua orang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas juga melakukan demikian. Mereka berdua apa? Salat e, eh, e, eh, jenazah dengan mengangkat tangan setiap takbirnya. Ya, mengangkat tangan setiap takbirnya. Ini sahih dari keduanya, dari Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas dan tidak diketahui ada sahabat yang lain yang mengingkari. Ya, tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin bin Abbas. Oleh karena itu Al-Imam Ad-Tirmidzi beliau mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya disunahkan ketika kita takbiratul eh, ketika kita takbir, ketika sholat jenazah kita mengangkat mengangkat tangan, ya. Dan eh, Imam Syafi'i berpendapat demikian. Demikian pula Imam Ahmad, ya Ishaq bin Rahuyah juga demikian dan banyak ulama-ulama yang mengatakan demikian. Jadi disunahkan kita ketika eh, apa? Ketika sholat jenazah untuk mengangkat tangan kita setiap apa? Setiap takbir. Bagaimana posisinya Masjidil Aqsa yang eh, Bapak sampaikan tentang keagungannya sekarang dikuasai oleh bangsa Israel? Ya, keutamaan Masjidil Aqsa sudah kita ketahui bahasanya ini adalah termasuk masjid yang dianjurkan untuk diziarahi dan pahalanya di sana 250 kali lipat Ya kalau di sini seribu, ya, Masjidil Haram seratus ribu, maka Masjidil Aqsa ini dua ratus lima puluh kali. Ya dua ratus lima puluh kali lipat. Dan e, meskipun dikuasai oleh orang Yahudi, e, masih bisa ya, masih e, masih bisa untuk berziarah ke sana dan masih ada kesempatan dan e, ada masih beberapa negara ya seperti Malaysia e, setahu saya itu masih bisa berziarah ke sana ya dan sholat di Masjidil Aqsa ya jadi eh, tanya kepada yang lain mungkin e, bagaimana caranya bisa sholat di sana. Yang jelas masih bisa meskipun dikuasai oleh orang Yahudi atau e, Israel, maka e, masih ada kesempatan untuk ziarah ke sana meskipun memang agak sulit. Apakah kuburan yang ada di dalam masjid boleh dipindahkan? Ya apabila ada kuburan di dalam masjid, kalau masjidnya itu dibangun terlebih dahulu, maka kuburannya yang dipindah. Ya, jadi kalau misalnya ada kuburan di dalam masjid, dilihat mana yang terlebih dahulu ada. Kalau lebih dulu masjidnya, kemudian dimasukkan kuburan, maka yang dipindah yang terakhir. Ya. Dan tanah ini adalah milik yang, yang lebih berhak di situ adalah apa? Masjidnya. Jadi kuburannya yang dipindahkan. Akan tetapi kalau kuburannya ada, kemudian baru dibangun masjid, maka yang harus kalah adalah masjid masjidnya. Jadi masjidnya yang harus dibong dibongkar dan tidak boleh memindah kuburan kuburan tersebut. Apakah keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang kita lakukan di, di area Masjid Nabawi ini dari kuburnya merupakan etikat yang benar atau batil. Kita katakan ini adalah keyakinan yang tidak benar, ya keyakinan yang batil. Keyakinan bahwasanya Nabi SAW sekarang mengetahui apa yang kita lakukan di area Masjid Nabawi ini. Ya, ini adalah e, itikad atau keyakinan yang yang batil. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu gaib ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada rasul." Alimul ghaib, Allah itu adalah yang mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada dan Allah tidak menunjukkan ilmu gaib itu kepada siapa saja illa manir tadhamir rasul kecuali bagi seorang rasul itu ketika dia masih hidup oleh karena itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang yang gaib ya Allah Subhanahu wa mengatakan di dalam Al-Qur'an tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin ya Allah mengatakan ketika menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu ya kisah Nabi Nuh ya kisah Nabi Hud kisah Nabi Lut ya Allah mengatakan tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik itu adalah kabar-kabar gaib nuhiha ilaik yang kami wahyukan kepada kepadamu ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka sebelum sebelumnya kamu tidak mengetahuinya ma kunta ta'lamuha sebelumnya kamu tidak mengetahuinya wala qaumuka dan juga kaummu tidak mengetahui dari mana beliau tahu dari wah wahyu dari Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali setelah diberi wahyu oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian dalam ayat yang lain ya Allah mengatakan menceritakan tentang orang-orang munafik Ya Allah mengatakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim kata Allah Subhanahu wa taala wa mimman haulakum minal a'rab dan di sekitar kalian dari kalangan orang Arab yaitu orang Badui orang Arab gu orang orang, orang Arab gunung munafikun ada di antara mereka itu adalah orang-orang munafik munafik kata Allah. Allah mengabarkan kepada Rasul bahwasanya ada di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar kalian, di sekitar Madinah ini, mereka ini adalah orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah dan di Madinah ini juga ada orang orang munafik. Maradu 'alan nifaq. Ya, mereka bersikeras dengan apa? Dengan kedifakan mereka. Jadi Allah SWT mengatakan di luar Madinah ada orang munafik. Di dalam Madinah juga ada orang orang munafik. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu tidak tahu siapa mereka. Ya, kamu tidak tahu satu persatu siapa orang munafik terse tersebut. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kami mengeta mengetahui. Jadi Allah tahu siapa di antara mereka yang munafik tapi Nabi SAW tidak mengetahuinya. Ini ketika beliau masih masih hidup. Beliau tidak tahu siapa di antara orang munafik tersebut. Tapi yang jelas ada di Madinah orang orang munafik. Menunjukkan bahwa Nabi SAW ya tidak mengetahui ilmu yang yang gaib kecuali setelah Allah beritahu. Dan juga di dalam hadis-hadis yang Nabi SAW banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui ilmu yang yang gaib. Ketika Aisyah radhiallahu anha ketinggalan dalam sebuah perjalanan, beliau tidak tahu bahwasanya Aisyah tidak ikut dalam rombongan. Ya, tidak tahu bahwasanya Aisyah keting ketinggalan. Seandainya beliau tahu ilmu yang gaib, tentunya beliau akan mengetahuinya. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika di hari kelak ya di, di hari akhir, ketika ada e, orang-orang uh, yang dohirnya Islam datang ke danonya Nabi SAW yaitu hautnya Nabi SAW, telaganya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kelak di akhirat punya haut pak, ya punya telah telaga. Nanti orang Islam semuanya datang ke sana, ya. Dan diceritakan dalam hadis tersebut bahasanya ada sebagian yang mau datang ke telaga tersebut Tetapi diusir Diu, Diusir Nabi SAW mengatakan Ashabi ashabi Mereka ini adalah para sahabatku Artinya beliau tahunya mereka ini adalah sahabat beliau Mereka adalah orang orang Islam Kenapa diusir? Padahal semua orang Islam masa apa? Akan meminum apa? Meminum haut ini Beliau mengatakan ashabi ashabi Ini adalah sahabat sahabat-sahabatku maka dikatakan oleh kepada beliau innaka la tadri ma ahdatu ba'dak sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah setelah kamu mening meninggal ya dikatakan engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu mening meninggal menunjukkan bahasa Nabi Muhammad SAW setelah meninggal beliau tidak tahu apa yang terjadi di permukaan bumi apa yang dilakukan oleh sahabat ini atau yang jadi masuk di sini Eh, sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pas Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka beriman. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada sebagian mereka yang yang murtad dan ini yang dimaksud. Ya, jadi beliaunya tahunya mereka ini adalah orang orang Islam. Sehingga beliau mengatakan mereka adalah para sahabatku. Ya, tapi dikatakan oleh beliau Inna la tadri Ma'ahdatu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu mening setelah kamu mening meninggal. Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kalau ketika hidupnya saja beliau tidak tahu, maka bagaimana ketika beliau sudah mening meninggal? Ketika hidupnya beliau tidak tahu. Bagaimana ketika beliau sudah mening meninggal? Ya kalau kita membaca sirah Nabi SAW banyak ya kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak tahu ilmu yang yang gaib. Ya tidak tahu ilmu yang yang gaib. Mungkin ada sebagian kita yang e, berdalil, loh kita kan setiap kali kita ber apa kita mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi. Ya atau e, ketika kita ziarah kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Bukankah ini menunjukkan bahasa Nabi SAW beliau mendengar apa yang kita ucapkan, ya? Mereka berdalil demikian. Jadi kita mengucapkan salam kepada beliau dengan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum ayuhan nabi ketika sholat ya ini menunjukkan bahasanya beliau mendengar apa yang kita ucapkan kita katakan tidak ada keharusan ya jadi kadang seseorang berbicara kepada sesuatu belum tentu sesuatu tersebut mendengar apa yang dia ucapkan contohnya seperti tadi Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad ya kan Inilah la'alamu annaka hajarun Sesungguhnya aku tahu bahasanya engkau adalah batu La tadur wa tanfa. Tidak memberi mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Beliau berbicara kepada Hajar Aswad, ini tidak mengharuskan Hajar Aswad tersebut mendengar apa yang dia ucapkan. Dan Nabi SAW misalnya ketika beliau meninggalkan Mekah, ya beliau mengatakan ini eh, innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhristu minka minki ma Kata beliau SAW ketika beliau diusir oleh kaumnya. Ya, beliau ketika berada di apa di pinggir Mekah, beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku tahu bahasanya engkau adalah khairu ardillah. Engkau ini adalah sebaik-baik tanah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbul ardi ilallah dan tanah yang paling Allah cintai." Beliau berbicara kepada siapa? Kepada Mekah Kemudian beliau mengatakan, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, maka aku tidak akan keluar dari darimu. Jadi beliau berbicara dengan Mekah dan ini tidak menunjukkan bahasanya beliau apa? Bahwasanya Mekah itu mendengar apa yang beliau katakan. Kemudian dalam doa ketika kita melihat hilal. Ya, ketika kita melihat hilal yaitu bulan bulan yang pertama kali datang setiap bulannya. Yang dinamakan dengan dengan hilal. Ya, kita disunahkan untuk mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah ya kita disuruh mengucapkan ucapan ini kemudian kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah Rabbku dan juga Rabbmu yaitu Rabbnya Hilal adalah Allah kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah Rabbku dan juga Rabbmu wahai Hilal itu adalah adalah Allah bukan berarti bahasanya Hilal yaitu Komar yaitu apa e, bulan ini bisa mendengar apa yang kita ucapkan dan hadis-hadis dan ayat-ayat yang muhkamah menunjukkan kepada kita bahasanya orang yang sudah meninggal ini tidak bisa mendengar ya apa yang kita ucapkan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan tidaklah kamu wahai Muhammad bisa membuat mendengar orang yang ada di dalam kuburan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang yang sudah mening meninggal. Ya ini dua ayat ini menunjukkan bahasanya orang yang meninggal ini sudah tidak bisa mendeng mendengar. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan ketika menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka berdoa kepada amwat, orang-orang yang sudah meninggal, Allah mengatakan intada'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka la yasma'u du'aakum. saya mereka tidak bisa apa? Mendengar apa yang kalian ucapkan. Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar pun mastajabu lakum. Di mereka tidak akan bisa menjawab mengijabahi doa kali doa kalian. Ya, jadi ini menunjukkan bahasanya orang yang sudah meninggal ini tidak mengetahui apa yang kita lakukan sekarang. Ya, termasuk diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, bahasanya iktikad, bahasanya Nabi SAW mengetahui apa yang kita lakukan di area Masjid Nabawi ini dari kuburnya merupakan i'tikad yang tidak benar. Yang merupakan i'tikad yang salah dan tidak benar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka ini datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh